non Allô Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, sahlan. Ahlan, Bik, Mulai ya, Ustaz? Nah, sudah siap semua? Nah, <laughs> baru selesai sholat ini, Ustaz. Oh iya. Yeah. Afwan nah. ini. nah. Taip. <laughs> Lang nah. Langsung ke Telegram aja ya, Ustaz? Iya. Telegram oh, iya. radio ya. Nah, nah. Baik. Ah, nah, nah, Ustaz. Ya, kita ya insya Allah Ustaz. langsung mulai ya. Ya ya Ustaz. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala umuri dunya Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la bihi wa tawhidah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Hijriah yang bertepatan dengan 1 Februari 2024 Masehi. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kita Syarhus Sunnah. Iya, yang merupakan karya imam al bahari yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang beliau lahir pada tahun 252 Hijriah wafat pada tahun 329 Hijriah Ayo ikhwah rahimani warahmatullah Kita sampai pada قال المؤلف ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان Rabb kita Allah Azza wa Jalla adalah awal bila mata tanpa ada pertanyaan kapan karena Allah awal tidak ada permulaannya wa akhirun bila mata dan Allah yang paling akhir tanpa ada kesudahannya Allah taala mengetahui sesuatu yang lirih dan tersembunyi dan dia di atas arasnya istawa. Dan ilmunya ada di semua tempat. Meliputi semua tempat. Dan tidak ada satu tempat pun yang kosong, yang lepas dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Ayol ikhwa rahimani rahmukumullah Pada bagian ini Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah Abu Muhammad <clears throat> Al-Hasan bin Ali bin Khalaf masih terus berbicara atau menjelaskan tentang Asma'ullah Ta'ala Al-Husna wa Sifatihil Ula Nama-nama Allah dan yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang mana ini merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah Ta'ala beritakan tentang dirinya sebagaimana Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran dan sebagaimana pula Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyifatinya di dalam sunnahnya. Sehingga kita menetapkan sifat nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah taala. Dan di dalam pada bagian ini al-muallif menyebutkan dua sifat ya, yaitu sifat awaliyah dan akhiriyah yang itu berkaitan dengan dua nama Allah taala al-awwal wal akhir. Nama Allah al-awwal dan nama Allah al-akhir. Dan juga Allah muallif menyebutkan tentang ilmu Allah taala. Ya'lamu sirra wa akhfa yakni ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala hal yang tampak ya maupun yang <clears throat> lirih tersembunyi ya ada sir ada akhfa ada sir sir ada sesuatu yang lirih akhfa tersembunyi dan ini ayol ikhwah rahimani warahmatullah di samping uh, beliau menyebutkan tentang sifat istiwa dan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia istawa ala arsyih zatnya istawa ala arsyih zat Allah itu istawa di atas arsy tinggi dan berada di atas arsy namun ilmu Allah meliputi segala sesuatu tak ada satupun tempat Tak ada satupun ruang yang kosong, yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang dua nama Allah taala, al-awwal wal akhir itu berkaitan dengan atau adillah di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat ketiga huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim Dialah al-awwal dan al-akhir. Dia juga al-zahir dan al-batin. Ini empat nama Allah. Al-awwal, ya, nama al-awwal, nama al-akhir, dan juga Allah bernama al-zahir dan al-batin. Ya, ini empat nama Allah Ta'ala. Wabu wa huwa syai'in alim dan dia terhadap segala sesuatu itu alim maha berilmu maha mengetahui ditambah satu nama lagi yaitu al-alim Allah maha berilmu mengetahui dan ilmu Allah bikulli syai'in meliputi segala sesuatu ya nah tentang nam, empat nama ini al-awwal dan nama al-akhir dan juga nama Al-Zahir dan Al-Batin. Nabi salatu wasalam beliaulah yang menerangkan tentang maknanya. Dalam salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi menyebut empat nama ini sekaligus menafsirkannya. Dan Nabi adalah makhluk hamba Allah yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah manusia yang paling mengenal dan mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan paling bisa menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, dan beliau paling bersemangat untuk memberikan penjelasan kepada umatnya agar umatnya mengerti agama ini, mengenal Robnya, tidak bingung dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, maka Allah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di sini antal awwalu falaisa qablaka syai ya Allah engkaulah al awwal maka tidak ada sesuatu pun yang sebelum engkau karena Allah yang paling dahulu ya, tidak ada permulaannya dan tidak ada satu pun yang mendahului Allah tidak ada satu pun yang lebih dulu daripada Allah azza wa jalla nah wa antal akhir Falaisa ba'daka syai'un dan engkaulah ya Allah al-akhir. Maka tidak ada sesuatu pun yang setelah engkau karena Allah yang paling akhir. Ya. Allah tidak ada selesainya. Allah tidak ada uh, <clears throat> akhirnya. yakni Allah yang paling kekal, paling akhir. Tidak ada sesuatu pun yang setelah Allah. Tidak ada yang lebih akhir dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anta zahir falaisa fawqaka syai'un. Dan engkau ya Allah yang zahir, yang paling tampak. Sehingga tidak ada sesuatu yang di tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Ya, melebihi engkau. Karena engkau yang paling tampak, paling zahir, paling tinggi. Wa antal batinu falaysa dunaka syai' dan engkau ya Allah yang paling batin sehingga tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu. Nah. Sehingga Allah paling dekat dengan makhluknya. Allah karib, Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Ayol ikhwar rahimani warahmatullah. Hadis ini merupakan tafsir yang jami', tafsir yang lengkap ya, dan komprehensif menyeluruh terhadap empat nama ini. Bagaimana tidak sementara itu merupakan tafsir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Penjelasan dari Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau adalah makhluk hamba yang paling mengenal dan paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan dan membuktikan kepada kita Ya, di sini menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu juga menerangkan kepada para sahabatnya tentang tauhidul asma was sifat. Ya. Sesuatu yang memang perlu beliau terangkan maka beliau terangkan. Sesuatu yang tidak dinukil satu huruf pun dari Nabi menunjukkan itu perkara yang jelas difahami oleh para sahabat tentang sifatul istiwa tidak ada Nabi menyebutkan istiwa bimana istaula misalnya. Yang menunjukkan bahwa istiwa itu memang difahami sesuai dengan makna yang terkandung padanya dalam bahasa Arab. Kalau seandainya tidak seperti itu, ada sesuatu yang butuh dijelaskan, niscaya Nabi akan menjelaskannya. Nah, sebagaimana di hadis ini, Nabi menjelaskan dengan rinci tentang nama-nama Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika al-ulu, misalnya nama al-ulu, suatu yang jelas, wadih, dimengerti dalam bahasa Arab bahwa itulah sebagaimana Nabi gak perlu repot-repot menjelas atau susah-susah menjelaskan makna as-sama ya, karena memang apa dikenal Rabbus samawati wal ardi nah, ada penjelasan sama itu begini begini karena apa sudah mafhum bil lughal arabiyah kalau sesuatu yang perlu dijelaskan Nabi menjelaskan tentang salat merincinya sallu kama raaitumuni usolli ya. sehingga Nabi menjelaskan baga apa itu salat bagaimana tata caranya lengkap semuanya inilah pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam nah semua pengajaran Nabi itu lengkap dan detail yang para sahabat mengambil langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kalau seandainya ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh para sahabat, niscaya para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan ketika sahabat memang tahu perkara itu perlu dan layak untuk ditanyakan, niscaya mereka akan bertanya. Nah, sebagaimana pertanyaan mereka di, di antaranya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya dan beberapa ayat lainnya yang mengabadikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Nah, dan sahabat tahu sesuatu yang enggak pantas ditanyakan atau sesuatu yang jelas sehingga tidak perlu ditanyakan, itu para sahabat mengerti. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di sini tentang empat nama ini pula kata beliau sebagaimana di kitab Tariq Al-Hijratain beliau mengatakan wa famadaru hadhil asma al-arba'ah alal ihatah sehingga inti empat nama ini itu adalah al-ihatah meliputi wahya ihatatan ihatah di sini terkait dengan dua hal zamaniyah wa makaniyah meliputi kaitannya dengan tempat eh, apa terkait kaitannya dengan zaman, waktu dan makania meliputi kaitannya dengan tempat. Faihatatuhu faihatatu awaliyatihi wa akhir wa akhiriyatihi bil qabl wal ba'd. Maka ihatah ya, sifat awaliyah dan akhiriyah karena nama Allah al-awwal yang tadi dimaknakan oleh Nabi falaisa qablaka syai' tidak ada sesuatu yang sebelum engkau mendahului engkau tidak ada ini disebut dengan sifat awwaliyah sifat awwaliyah dan dari nama al-akhir yang tadi dijelaskan oleh Nabi falaisa ba'daka syai' tidak ada sesuatu pun yang lebih atau tidak sesuatu pun yang lebih akhir daripada engkau maka ini disebut dengan sifat akhiriyah Sifat al-akhiriyah. Maka dua nama ini meliputi semua makhluknya. Nah, meliputi eh, dua nama ini meliputi dalam hal apa? Bil qabl wal ba'd. Dengan lebih dulu dan lebih akhir. Ya, sehingga meliputi apa? Kaitannya dengan waktu, zaman. Bahwa Allah yang paling awal dan Allah tidak ada akhirnya. Ya. Makhluk yang terakhir Allah lebih akhir lagi. Nggak ada sesuatu pun yang lebih akhir daripada Allah Azza wa Jal. Yang Allah kekal. Tidak akan hancur, tidak akan musnah. Fakullu sabiqin intaha ila awaliyatihi. Maka sesuatu yang semua hal yang dulu, awal. Maka itu mesti berujung kepada apa? Kepada awaliyahnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih awal dibandingkan Allah. Karena Allah tidak ada permulaannya. Setiap makhluk ini awal, ini dulu, ini sangat lama. Maka Allah lebih dulu lagi. Lebih dulu lagi. Wa kullu akhir intaha ila akhiriyatihi. Ya. Intaha ila akhiriyatihi. Demikian pula sesuatu yang paling yang paling akhir mesti berujung kepada sifat akhiriyahnya Allah taala bahwa Allah yang lebih akhir lagi. Dia sangat lama. Dia lama sekali dia baru muncul dan masih masih panjang masa ininya. Misalnya. Maka Allah lebih akhir lagi. Dan tidak ada yang setelah Allah Azza wa Jal. Karena memang Allah tidak ada akhirnya. Allah tidak akan musnah. Makhluk sekuat apapun dia dikatakan sangat dulu sudah sangat lama pasti ada permulaannya ya. makhluk yang lama sekalipun ya dia dinyatakan awet atau kekal atau apa atau abadi maka itu pasti musnah. Ya. Karena yang kekal, yang tidak ada permulaan dan terus kekal hanya Allah Azza wa Jal sebagaimana dua nama ini. al awal dan nama al akhir. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah fa ahatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awail wal awa wal awakhir sehingga sifat Allah awaliyah dan sifat al akhiriyah ini meliputi semua yang awal dan semuanya akhir. Hanya Allah yang paling awal dan Allah yang paling akhir. Kemudian wa ahatat zahiriyatuhu wa batiniyatuhu bikulli zahir wa batin. Demikian pula sifat Allah zahiriyah dan batiniyah, yaitu dari nama al-zahir dan al-batin. Karena Allah memiliki nama ini yang berarti nama Allah al-zahir berarti Allah memiliki sifat zahiriyah. Allah memiliki nama al-batin yang berarti Allah memiliki sifat batiniyah. Maka dua sifat ini, sifat zahiriyah dan batiniyah itu meliputi semua yang zahir dan semua yang batin. Fama min zahir illa wallahu fauqahu. Tidak ada sesuatu yang zahir yang tampak kecuali Allah lebih di atasnya. Wa min batin illa wallahu dunahu. Tidaklah yang batin kecuali Allah di bawahnya yang tak tampak tersembunyi. Ya. Maka Allah lebih tersembunyi, lebih dekat lagi. Ya. Batin itu lebih mendalam, lebih dekat di dalam dalam makhluk. Ya maka Allah lebih dekat lagi dengan makhluk itu. Wa ma min awal illa wallahu qablahu sehingga tidaklah sesuatu yang awal maka Allah lebih dulu. Wa ma min akhir illa wallahu ba'dahu. Tidak ada yang akhir kecuali Allah pasti setelahnya. Karena Allah tidak ada akhirnya Allah kekal, tidak ada musnahnya. Fal awal bi kidamuhu wal akhir dawamuhu wa baqauhu. Awal ini adalah kidam yakni yang tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Wal akhir dawamuhu wa baqauhu. Wal akhir itu adalah keabadian Allah dan kekalnya Allah Azza wa Jal. Wadzahir uluwuhu wa azamatuh. Dan al-zahir itu adalah tingginya Allah Ta'ala dan keagungannya. Wal batin qurbuhu wa dunumuhu. Ya, dekatnya al-batin adalah dekatnya Allah Ta'ala. Fasabaka kullu syai'in bi awwaliyatihi sehingga Allah mendahului segala sesuatu dengan sifat awaliyahnya. Wa baqiya ba'da kulli syai'in bi akhiriyatihi dan Allah kekal setelah segala sesuatu musnah Allah kekal dengan sifat akhiriyatihi. Wa ala ala kulli syai' bi zuhurihi dan Allah lebih tinggi di atas segala sesuatu dengan sifat zuhurnya. Dengan Allah sifat yang tampak. Allah paling tinggi Wadana min kulli syai' bibutunihi dan Allah lebih dekat dari segala sesuatu dengan butun sifat batiniyah ini tadi. Fala tawari minhu samaun samaan. Sehingga tidak ada yang tersembunyi dari Allah taala. Ya. Satu langit pun tersembunyi dengan tertutupi oleh langit yang lainnya, tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah taala. Wala ardun ardan. Tidak ada satu bumi menutupi bumi yang lainnya bagi Allah Ta'ala. Semuanya Allah tahu. Semuanya Allah dekat dengannya. Wala yahjubuhu anhu zahirun batinan. Sesuatu yang tampak tidaklah menutupi sesuatu yang batin bagi Allah Ta'ala. Ya. Semua yang zahir dan batin sama. Balil batin lahu zahir. Bahkan sesuatu yang batin bagi Allah itu zahir, tampak. Wal ghaib indahu syahadah. Zat yang gaib bagi Allah itu terlihat. Ya. Wal ba'id minhu qarib. atau yang jauh maka dari Allah itu qarib, dekat. Wasir indahu alaniyah. <coughs> Lirih maka bagi Allah itu jelas, terang. Ya, fahadil asma al arba'atash tamilu ala arkanit tauhid. Sehingga empat nama ini meliputi rukun-rukun tauhid fahuwal awal fi akhiriyatihi sehingga Allah taala yang paling awal pada akhiriyatihi wal akhir fi awwaliyatihi wal zahir fi butunihi Allah yang tampak pada sifat batinnya wal batin fi zuhurihi Allah yang paling dekat dalam sifat zahirnya lam yazal awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan sehingga alusun Allah taala itu terus awal dan paling akhir dan Allah terus tampak dan Allah yang paling dekat. Demikian selesai penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka ahlu sunnah meyakini ya, dan mempersaksikan sifat-sifat ini semua. Menetapkan sifat-sifat ini semua baik dalam durus mereka, pelajaran-pelajarannya, karya tulis kursinya maupun dalam dalam karya tulis mereka maupun dalam e, dakwah mereka yang mereka sampaikan dakwah ilallah dakwah kepada agama Allah yang mereka sampaikan ini meyakini sifat-sifat Allah taala dan menetapkannya ya Ahlu sunnah mempersaksikan bahwa Allah di atas langit yang ketujuh tinggi di atas arusnya ya Allah memiliki sifat tinggi Allah lebih tampak dari segala sesuatu yang paling tampak. Ya. <clears throat> Tidaklah Allah berada di dalam alam atau di atas bumi atau apa tidaklah Allah di dalam bumi ya, atau Allah di mana-mana seperti keyakinannya kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tidak. Allah Ta'ala tinggi di atas arasnya. Namun demikian apa? Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lepas atau tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu sesuatu yang lirih dan tersembunyi. Allah tahu semuanya. Meskipun Allah apa? Di atas ars karena Allah itu al-zahir dan dia al-batin. Ya, dia suatu ya, ada yang paling tampak dan dia yang paling batin, paling dekat dengan hamba-hambanya. Karena ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, dan yang perlu dia perlu ditekankan di sini pula bahwa ahlu sunnah meyakini Allah itu tinggi, istawa di atas arsnya. Ya. Dan ini merupakan fitrah yang Allah tanamkan pada setiap makhluknya bahwa mesti mereka meyakini Allah itu tinggi. Sehingga engkau dapati seorang bocah, seorang anak, kalau engkau tanya, di mana Allah? pasti dia akan menjawab di langit. Ya. Kalau seorang mengalami kondisi genting, ya, siapapun dia, baik muslim maupun kafir, niscaya dalam kondisi genting itu didapati hatinya mengarah ke atas, ke langit. Ya. Karena itu kalau dia dapati seorang yang berhamba, seorang yang berdoa, mesti dia akan mengendah menengadahkan tangannya kemana? Ke atas. Itu tanpa ada sesuatu yang mengajari dia. Secara fitrah pasti dia mengarah kalbu dan tangannya ke atas. Gak mungkin ke samping, ke bawah apalagi. Pasti ke atas. Berdoa. Kepada siapa kau berdoa? kalbunya mengarah ke atas. Nah, hakaza. Dan Nabi alaihi salatu bertanya kepada Jariah, ya budak itu, budak wanita itu masih bocah dengan pertanyaan aina di manakah Allah taala dan dia menjawab di langit dan dengan sebab itu Allah Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan bahwa dia sebagai seorang budak wanita yang beriman kepada Allah azza wajalla Ayo ikhwah rahimani warahmakumullah. Satu hal yang patut dicatat yaitu kutipan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang dengan ini insya Allah kita akan akhiri pelajaran kita. Yang beliau kutip di kitabnya Sawaikul Mursalah ucapan Muhammad atau Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kilab tokoh yang dikenal dengan sebagai tokoh yang kepadanya dinisbahkan firqah atau kelompok kullabiyah yang mana Abdullah bin Sa'id bin Kullab ini salah seorang gurunya Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari yang banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran akidah beliau ketika beliau masih di atas Ash'ariyah. Karena memang Ash'ariyah pemikiran yang beliau tegakkan itu banyak mengambil dari Kullabiyah. Dan Abdullah bin Said bin Kullab ini dikenal sebagai tokoh yang cerdas, banyak membantah Mu'tazilah. Hanya saja memang dia tidak di atas sunnah ya, sehingga membantah Mu'tazilah namun memuncul karena memunculkan pemikiran baru bid'ah baru tapi perhatikan di sini dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang menunjukkan bahwa hatta setingkat Abdullah bin Sa'id bin Kullab ini tokoh ya Kullabi ya itu mengakui sifatul ulu ini catatan penting ya bagi yang menyatakan sebagai madhab kullabiyah atau madhab asy'ariyah namun dia menolak sifatul ulu padahal imam mereka mengakuinya <clears throat> kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah mengutip ucapan Ibnu Kullab ini qala Abu Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab Imamul Ash'ari wa ashabihi fi kitab sifat ya, bahwa Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kilab yang merupakan imamnya Abdul Hasan al-Ash'ari dan murid-muridnya mengatakan dalam kitabnya yang dikenal dengan judul Kitab Sifat mimma naqalahu anhu Abu Bakar bin Furaq sebagaimana dinukil oleh salah seorang tokoh besar Asy'ariyah yang dikenal dengan nama Abu Bakar bin Furaq yang ini gurunya Imamul Baihaqi Abu Bakar bin Furak menukil dari siapa? <clears throat> dari Abdullah bin Said bin Kilab. Faqala fil kitabil madhkur. Maka Abdullah bin Said bin Kilab itu mengatakan dalam kitab yang tersebut ya, fi bab al-qaul fil istiwa. Pada bab tentang penjelasan terkait dengan al-istiwa. Wa hadha lafdhuhu. Berikut teksnya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa safwatullah min khalqi wa khiratuhu min bariyatihi wa alamuhum jami'an bihi yang mana beliau adalah makhluk pilihan Allah ya yang mana beliau adalah manusia terbaik dan yang paling berilmu paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala nah Rasulullah kata Ibnu Kilab yuji su'al bi'ain membolehkan bertanya dengan tentang tentang Allah dengan pertanyaan di mana? Ya. Bi wa bi qaulihi wa yastausib qaulal qail innahu fis sama. Ya. Dan beliau membenarkan jawaban seseorang yang menjawab pertanyaan itu dengan ucapan bahwa Allah di langit. Wa yashhadu lahu bil iman inda dhalik. dan ketika itu Nabi mempersaksikan ya, mempersaksikan orang yang menjawab itu dengan keimanan. Mempersaksikan imannya ketika dia menjawab fis sama. Nah. Ila angkal Ibnu Kilab hingga kemudian diringkas, dipotong, dipotong sampai ucapan beliau wajahmu wajaham bin Safwan wa ashabuhu la yujizuna al aina za'amu. Sementara Jaham bin Safwan dan murid-muridnya tidak membolehkan pertanyaan aina itu. Wa yuhilunal qaul bihi. Dan menganggap mustahil, tidak boleh mengucapkan ucapan itu. Walau kana khata'an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu bil ingkar lahu. Kalau seandainya pertanyaan ini salah, niscaya Rasul adalah makhluk hamba yang paling pantas untuk mengingkarinya. Wa kana yambaghi lahu ayyaqula laha la taquli dzalik. Atau kalau seandainya jawaban ilat fis sama itu juga salah, niscaya nabi yang paling pantas untuk mengingkarinya kala itu. Dan selayaknya beliau mengatakan kepada orang tersebut yang menjawab fis sama yang itu adalah si budak perempuan tadi jariah Niscaya Rasul akan mengatakan, jangan mengucapkan itu. Jangan menjawab dengan jawaban itu. Ini yang semestinya dilakukan oleh Rasul. Kalla laqad ajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ilmihi bima fihi. Namun sekali-kali tidak. Justru Rasul telah membolehkan ya, pertanyaan itu dan jawaban itu. Ma'a ilmihi bima fihi. Karena Rasul tahu dengan jawaban tersebut bahasanya itu jawaban yang benar wa annahu aswaba al-aqawil dan itu adalah jawaban yang paling benar. Wal amru alladhi yajibu bihil iman liqailihi dan suatu perkara yang wajib diimani oleh sang pengucapnya. Wa min ajrihi tashhadu laha bil iman hina qalatu dan karenanya Nabi mempersaksikan si budak perempuan tadi itu dengan keimanan dinyatakan dia beriman. Nabi mempersaksikan ini ketika dia mengucapkan jawaban itu. Wa kaifa yakunul haq fi khilafi dzalika? Maka bagaimana dinyatakan al-haq itu pada yang sebaliknya? Bahwa al-haq tidak boleh. Yang benar itu tidak boleh bertanya dengan aina. Yang benar itu tidak boleh menjawab dengan fisama. Gimana dikatakan seperti itu? Sementara Rasul beliau yang bertanya dengan pertanyaan itu dan membenarkan jawaban fisama. Maka hak Al-haq ada di mana? Tentu ada pada Rasul. Bukan pada yang sebaliknya. Seperti yang diyakini oleh Jahmiyah dan semisalnya. Ya, maka bagaimana dikatakan al-haq pada yang selain itu? Wal kitabu natikun bihi wa syahidun lau. Sementara Al-Quran natikun bihi. Menyatakan itu bahwa Allah di atas ars, Allah tinggi di atas langit. Dan Al-Quran mempersaksikan itu. Nah, Walau lam yashhad bisihati madhabil jama'ah fi hadzal fan khasa illa ma dzakarna min hadhil umur lakana fihi ma yakfi. Kalau tidak ada sesuatu yang mempersaksikan benarnya madhab al-jamaah dalam permasalahan ini secara khusus kecuali sebagaimana bukti dan dalil yang kami sebutkan tadi Laka nafihi ma yakfi. Niscaya bukti yang kami sebutkan tadi, dalil yang kami sebutkan tadi cukup. Wa kaifa waqad gharasallahu fil fitrah. Maka bagaimana sementara Allah lebih daripada itu? Allah sudah benar-benar menanamkan di dalam fitrah wa ma'arif al-adamiyin dan pengetahuan Bani Adam Allah sudah tanamkan min dzalika ma la syai'a abyan minhu wala aukat Allah tanamkan pengertian ini, keyakinan ini ya, yang tidak ada yang lebih jelas dan tidak ada yang lebih tegas dibandingkan itu. La bal walatas al ahadan minan nas anhu Arabian wala ajamian wala mu'minan wala kafiran fatakul aina rabbuk illa qala fis sama. Bahkan tidaklah seorang pun yang kamu tanya ya dengan pertanyaan ini. Baik dia orang Arab maupun non Arab ajam baik bahkan baik dia mukmin maupun kafir kamu katakan kamu tanya dia dengan ucapanmu aina rabbuk di mana Rabbmu kecuali pasti dia akan menjawab fis sama in afsah kalau emang dia mampu berkata itu au au ma abiyadihi wa asyara bi atau kalau enggak dia akan mengisyaratkan dengan tangannya dan menunjuk dengan ujung jarinya in kana la yufsi kalau dia enggak mampu menjawab dengan bahasa Arab. Iya. Ima dia memang mampu menjawab dengan bahasa Arab dengan mengatakan fis sama langsung ucapan ini dengan lafadz fis sama kalau dia mampu mengucapkan bahasa Arab. Kalau tidak dia pasti akan menjawab apa? Dengan isyarat ke langit. La yushuru la yushuru ila ghairi dhalik. Dia enggak akan menunjuk atau mengisyaratkan ke selain arah langit. Baik itu ke arah bumi atau ke arah gunung atau yang lainnya enggak pasti dia akan ke arah langit wala ra'aina ahadan da'iyan illa rafi'an biyadaihi ila sama demikian pula tidaklah kita melihat seorang pun yang berdoa ya. tidaklah kita melihat seorang pun yang berdoa kecuali pasti dia akan mengangkat tangannya ke langit wala wajadna wala wajadna ahadan ghairal jahmiyah yus'al an rabbihi fayaqul fi kulli makan kama yaqulun dan bahkan tidaklah kita mendapati seorang pun selain orang Jahmiyah, orang yang terpengaruh terkotori dengan pikiran Jahmiyah selain mereka ya. Ketika ditanya tentang Rabbnya, kemudian dia mengatakan fikul makan seperti ucapan Jahmiyah. Enggak akan kita dapati. Kecuali hanya orang Jahmiyah saja yang mengatakan ini, menjawab ini. Ketika ditanya dengan pertanyaan itu pasti dia akan menjawab itu tadi. Imma fis sama atau dia akan menunjuk ke arah langit. Nah. Wahum yaz'umun annahum afdalul khalqi kullihim. Ya. Sementara Jahmiyah itu orang-orang Jahmiyah mengklaim dirinya makhluk yang paling afdal fataha fatil ukul wasakatatil akhbar wahtada jaham wahdahu. Ya. Sehingga akal itu semuanya bodoh, berita itu semuanya gugur, enggak ber enggak bisa dipercaya dan yang mendapat hidayahnya Jaham bin Sofwan bersama 50 muridnya Ya. Sementara yang lain sesat, sementara yang salah, naudzubillah minal khudlan wa mu'dilatil fitan. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari uh, eh, khudlan, disia-siakan, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dan dari kita berlindung dari kerumitan-kerumitan fitnah. Barakallahu fikum. Nah, inilah ucapan siapa? Ibnu Kullah. Pun ternyata dia sebagai imamnya Kullabiyah itu masih mengakui sifatul ulu ya dan menyatakan bahwa pasti Allah itu di langit dan benar kalau ditanya dengan aina Allah dan jawabannya aina fis Allahu fis sama bukan di mana-mana. Dan tadi beliau juga berhujah dengan apa? Dengan kenyataan ini bahwa fitrah. Ya, setiap hamba kalau ditanya akan menjawab itu atau dia pasti akan menunjuk ke langit. Ya. Dan dalam ketika berdoa pasti dia akan mengarah kalbunya dan tangannya itu ke ke langit. Ayolah ikhwah rahimani warahmukumullah. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai faedah dari <clears throat> pelajaran kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan walaupun sedikit eh, jadi faedah bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sampai di sini sebelum ditutup wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh